Ikhwani wa akhawati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan uh, membahas kepada masuk ke dalam pembahasan hadis yang lain Ya di mana alhamdulillah kita telah bacakan secara sempurna hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menerangkan tentang tiga tingkatan dalam agama kita yaitu Islam, iman dan Islam. Maka kali ini insya insyaallah taala kita akan membahas satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di mana hadis itu menunjukkan bagaimana Islam agama yang kita anut ini agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama yang salah satu di antara fondasi yang ada dalam agama ini adalah mengajarkan hambanya untuk saling berkasih sayang. Bahkan dalam hal-hal yang jarang kita dapati seorang itu berbuat baik di dalam perbuatan tersebut akan tapi Islam telah memerintahkan hal tersebut. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas hadis ini di mana hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala pada urutan hadis yang ke-17. Pada urutan hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah swt telah menetapkan. Kata di sini menetapkan atau bisa juga diartikan sesungguhnya Allah swt telah mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk selalu berbuat baik kepada segala sesuatu. Karena kadangkala kalau kita lihat <clears throat> dalam Al-Quran, kata kataba, lafaz kataba itu diartikan dengan makna aujaba yaitu mewajibkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam wahai orang-orang beriman telah ditetapkan yang dimaksud ditetapkan di sini adalah diwajibkan atas kalian berpuasa berpuasa di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu bisa juga diartikan untuk menekuni segala sesuatu. Nanti akan kita terangkan bagaimana bentuk al-ihsan dalam maksud hadis yang disertakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Nabi SAW katakan faidah kata fa'ahsinu al kitlata. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Salah satu di antara contoh, di antara contoh kita diperintahkan untuk berbuat baik adalah faidah kata fa'ahsinu al kitlata. Tatkala kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang yang baik. Tatkala kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang yang baik. Wa idza dabahtum fa'ahsinu az-zibhata. Dan tatkala kalian menyembelih hewan-hewan yang diperintahkan untuk disembelih, yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya, maka apa kata Nabi sallallahu fa'ahsinu az-zibhata. Maka sembelihlah dengan cara yang yang baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu Caranya bagaimana? Nabi SAW lebih jelaskan lagi dengan sabdanya, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Ya, menajamkan pisaunya. Wal yurid tahu dengan me, apa namanya? membuat lega, ya membuat lega dan tidak menyakiti hewan yang akan di, disembelih dengan ditajamkannya pisau tadi. Hadis ini riwayat Al Imam Muslim. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ala. Pertama, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan al-ihsan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa kita untuk melakukannya. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Yang secara bahasa artinya baik, secara bahasa artinya baik. Atau kadang kadang bisa diartikan dalam bahasa al -Ihsan. Ihsan itu artinya al -Ihsan. yaitu ee, eh, bagus dan tekun di dalam melakukannya. Maka yang dimaksud dengan baik di sini adalah yang dianggap baik oleh syari syariat. Yang dimaksud dengan baik di sini adalah yang dianggap baik oleh syariat. Karena itu para ulama mengatakan al-ihsanu huwa ma hasanahu syar'u. Ihsan itu yang baik itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Setiap perkara yang tidak dianggap baik oleh syariat, walaupun dianggap baik oleh manusia, maka bagaimana hukumnya? tetap dikatakan tidak tidak baik. Jadi standar kebaikan itu adalah Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang itu para ulama kita katakan kalau seandainya ada suatu amalan, kalau seandainya ada suatu perkataan yang dianggap baik oleh akal manusia, akan tapi dianggap tidak baik oleh syariat, maka tentunya yang jadi patokan adalah syariat. Al-ihsanu huwa ma hasanahu syar yang namanya kebaikan itu apa-apa yang telah dikatakan baik oleh syariat. Ini satu hal itu yang hendaknya kita perhatikan, ya satu masalah, satu fondasi dalam Islam yang hendaknya kita perhatikan. Karena kadang-kala orang menyangka perbuatan itu baik, akan tapi Islam mengatakan itu tidak tidak baik. Kemudian lawannya adalah al-kubur. Lawannya adalah al-kubur yaitu keburukan. Dan sekali lagi sebagaimana pembahasan kebaikan, keburukan juga patokannya adalah syariat keburukan patokannya adalah syariat. Kadangkala seorang menganggap itu buruk, tapi syariat menganggap itu tidak buruk. Mana jadi patokannya? Patokannya adalah syariat. Karena itu suatu perkara yang baik itu adalah yang dibaikkan oleh syariat. Suatu perkara itu buruk adalah yang diburukkan oleh syariat. Ini satu kaidah, satu pembahasan yang hendaknya ditanamkan oleh setiap muslim dalam jiwanya ya suatu kaidah suatu pembahasan yang hendaknya ditanamkan oleh seorang muslim di, dalam jiwanya bahwasanya dia tidak boleh meyakini suatu perkara tadi baik kecuali apabila benar hal itu telah dibenarkan oleh syari syariat dan dia tidak boleh mengatakan suatu perkara itu buruk kalau saat ini hal itu telah dikatakan baik oleh syariat jadi yang dimaksud innallaha katabal ihsana ala kulli syai' sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik pada segala sesuatu yaitu berbuat baik dalam hal-hal yang telah dibenarkan oleh syariat. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Sesungguhnya berbuat baik dalam agama kita ini <clears throat> terjadi dalam beberapa hal. Perintah untuk berbuat baik itu bisa kita lakukan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah berbuat baik kepada pencipta kita Allah Subhanahu jalla wa ala. Berbuat baik kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah? Jawabannya adalah hadis yang dahulu telah kita bahas. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, mal ihsan?" "Ya Muhammad, apa itu ihsan?" Inilah tatkala seorang ingin tahu bagaimana dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan hadis yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Apa yang dimaksud dengan ihsan? Maka Nabi SAW mengatakan al-ihsanu antakmunallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada Allah, melakukan ihsan kepada Allah adalah tatkala engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah SWT. Yaitu seorang muslim hidup di dunia seakan-akan hidupnya di dunia ini dia melihat Allah SWT sehingga dengannya dia terus berada di atas jalan yang benar sehingga dengannya tatkala dia melaksanakan salat dia melaksanakan salat dengan sesungguh-sungguhnya sehingga dengannya tatkala dia melakukan aktivitas sehari-hari dia selalu merasa sepertinya dia melihat Allah sehingga dia memikirkan mana yang halal dan mana yang yang haram ini maksud Islam maka seorang itu diperintahkan oleh Allah SWT di antaranya adalah berbuat baik kepada Allah yaitu dengan penjelasan yang sudah kita bahas pada hadis Jib, hadis Jibril Kemudian di antara ihsan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia. Ya berbuat baik kepada manusia. Hal ini seperti misalnya berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga-keluarga, berbuat baik kepada teman, anak, istri, dan bahkan berbuat baik hatta kepada orang kafir selama hal itu tidak bertentangan dengan al-wala wal Sebagaimana Nabi alaihi salatu beliau itu punya seorang tetangga Yahudi. Beliau pernah punya seorang tetangga Yahudi. Karena kala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada Yahudi ini, karena dalam rangka Yahudi ini telah berbuat baik kepada Nabi saw, maka Nabi ingin membalas kebaikan Yahudi Yahudi ini. Karena kalau Nabi saw mendatangi undangannya dan sebagainya. Karena itu ikhwani wa akhwati azan ya Allah wa iyyakum jami'ah. Kita diperintahkan oleh syariat untuk berbuat baik kepada manusia. Terkhusus dengannya adalah berbuat baik kepada orang yang paling banyak jasanya dengan kita. Siapa dia? Orang tua kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Ihsan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan Allah SWT telah wajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana dan Allah juga telah wajibkan kepada kalian untuk melakukan ihsan, untuk melakukan berbuat baik kepada orang tua kita. Karena itu ikhwani wa akhwati Allah wa iyyakum jami'an. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling berlaku baik dengan keluarga. Ini Islam. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga, untuk berbuat baik kepada anak dengan catatan e, eh, bahwasannya dikatakan baik adalah apa yang dibenarkan oleh syariat. Kadangkala kala orang menyangka menganggap perbuatan yang dia lakukan kepada istrinya dianggapnya baik pemberian yang diberikan kepada istrinya dianggapnya baik. Akan tapi dikatakan syarat itu bukan baik. Maka perbuatan baik yang kita lakukan adalah perbuatan baik yang sesuai dengan syariat. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la minuman layak la ya'manu jaruhu jaruhu Tidak beriman orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguan dari lisannya, dari tangannya, dari celahannya, dan dari yang lain-lainnya. Ini syariat Islam. Kalau perhatikan ya, bagaimana syariat Islam itu mengatur segalanya. Sehingga jelas bahwa kita bahwasanya syariat Islam ini rahmatan lil alamin. Kemudian kita diperintahkan juga ya berbuat baik kepada manusia ini bisa kita lakukan dengan perkataan, bisa juga kita lakukan dengan perbuatan, bisa juga kita lakukan dengan harta. Jadi berbuat baik kepada manusia bisa kita lakukan dengan perkataan itu perkataan yang baik. yang baik bahkan dengan sikap Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika kalaka sadaqah sesungguhnya senyummu di hadapan temanmu itu sudah sedekah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang jadi dengan perkataan itu perkataan yang bagus di antara perbuatan baik yang paling bagus perkataan yang paling bagus apa Allah SWT mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Perkataan yang paling baik yang kita berbuat baik kepada orang adalah tercela kita nasihati orang tadi agar orang tadi mau kembali kepada jalan Allah. Apa kata Allah? Wa man kaulan qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang paling baik perkataan? Perkataannya yang paling baik. Siapa lagi yang paling baik perkataannya dari mereka-mereka yang da'a ila Allah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Jadi mengajak orang itu bukan kembali agar memberi manfaat kepada kita. Mengajak orang itu um, uh, untuk kembali bukan untuk tujuan-tujuan yang lain akan tapi mengajak orang itu kembali kepada Allah karena Allah mengatakan da'a ilallah mengajak orang untuk kembali kepada kepada Allah yaitu kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah Nabi alaihi wasallam kemudian jadi perkataan yang paling baik yang kita katakan di hadapan manusia adalah tatkala kita mengajak manusia kepada kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa saja perbuatan baik kita kepada manusia dengan e, bisa saja kebaikan yang kita lakukan kepada manusia itu dengan perbuatan. Ya seperti misalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, bahkan ya bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terangkan bagaimana dalam hadis hadis e, Juraij dia ini adalah seorang abid, ya seorang ahli ibadah. Tatkala dipanggil oleh ibunya, dia malah lebih mengutamakan sholatnya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa ibunya sehingga akhirnya dia pernah eh, dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala apa namanya? melihat pelacur. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian melihat seorang wanita pelacur karena dia mengabaikan panggilan ibunya. Padahal waktu itu dia sedang sholat, akan tapi sholat sunnah bukan sholat wajib. Karena itu tak tatkala kita sedang sholat sunnah dipanggil oleh ibu kita atau ayah kita, maka dahulukan panggilan ibu. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan itu hukumnya sunnah, sedangkan mendatangi panggilan ibu, mendatangi panggilan ayah hukumnya wajib. Maka Maka tatkala sunnah berhadapan dengan wajib, maka gugurlah amalan sunnah. Ini faedah hadis. Karena itu ikhwani wa akhwati azan Allah ya jami'in inilah Islam. Kita perhatikan bagaimana indahnya Islam. Jadi kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan melaksanakan seluruh perintah yang diperintahkan oleh orang tua, kecuali apabila hal itu bertentangan dengan syariat syariat Islam. Kemudian bisa saja kita berbuat baik kepada orang dengan harta. Kadangkala ada orang yang sangat butuh, ada seorang fakir, ada seorang yang miskin, maka kita berbuat baik kepada mereka dengan dengan harta. Allah Subhanahu jalla wa berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan pahala nanti di akhirat dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada seorang yang meminta maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolaknya. Nabi tatkala ada seorang yang meminta kepada beliau dengan permintaan yang berkaitan dengan harta maka tidak ada seorang pun maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menolaknya. Tatkala beliau tidak punya maka beliau katakan "Itulah engkau datang kepadaku atau hari ini eh, eh, tanggal sekian kau datang kepadaku, hari esok kau datang kepadaku, maka insya Allah aku akan berikan apa yang kau minta. Inilah Nabi kita alaihi wassalam. Jadi berbuat baik kepada manusia bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan amalan. Dan orang yang paling harus kita berbuat baik kepada siapa? Orang tua kita. Karena Islam memerintahkan kita untuk lebih berbuat baik kepada orang yang lebih banyak jasanya kepada kepada kita. kebahkan Islam telah mengatur kalau seandainya pun terjadi perdebatan antara sesama kaum muslimin, maka perdebatan tadi harus dilakukan dengan cara yang yang baik. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Allah SWT katakan, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan nasihat yang bagus, ya, bil mau'izah, ya, bil mau'izatil hasanah ya, dengan nasihat yang bagus. Kemudian apa kata Allah? Wajadilhum billati asan. Kalau nanti suatu waktu membutuhkan perdebatan, membutuhkan penyampaian argumentasi antara dua belah pihak, maka lakukanlah perdebatan tadi dengan cara yang yang baik. Kemudian bentuk yang kedua, ya, bentuk yang kedua dari berbuat baik Islam perintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan sampai kepada hewan. Islam perintahkan kita untuk berbuat baik. dan itu dilarang bagi kita untuk menyakiti hewan. Dilarang bagi kita untuk membiarkan hewan tadi dalam keadaan lapar. Nabi SAW katakan, "Fi kulli kabidi rutbatin ajrun." Setiap kali kita memberi makan, setiap kali kita memberi minum kepada sesuatu yang bernyawa yang memiliki lambung yang bisa dibasahi, maka di dalamnya terdapat paha, pahala. Maka tak tatkala kita memberi makan kepada seekor kucing, ya, tatkala kita memberi makan kepada seekor binatang yang membutuhkan makanan atau membutuhkan minuman, bahkan kepada seekor burung misalnya, maka tak tatkala kita memberikan kita mendapat pahala. Coba perhatikan bagaimana Nabi saw tekankan dalam hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dakalat imra'atun annara Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka Karena sebab apa? Sihirah. Karena sebab seekor Seekor kucing Habasatha Seekor kucing yang dia tahan Seekor kucing yang dia kurung Seekor kucing yang dia ikat Lahiyat amatha Kucing ini tidak diberi makan Dikurung dan tidak diberi makan Walahiyat sakatha Kucing ini juga tidak diberi minum wala tarakatha hatta ta'kula min khasyatil ardh dan tidak pula dilepaskan sehingga kucing ini bisa memakan serangga-serangga yang ada di muka di muka bumi sehingga wanita ini kata Nabi Sallam pada dihana sehingga karena sebab perlakuan dia perlakuan keji dia terhadap binatang ini dia masuk ke dalam nah ini Islam karena itu kita katakan kepada orang-orang kafir yang mengatakan Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Islam agama teroris. Bagaimana lihat dengan sabda-sabda Nabi alaihi wasallam? Nabi mengatakan sesungguhnya ada seorang wanita yang masuk neraka karena sebab seekor kucing yang dia ikat, yang dia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan juga tidak dilepaskan untuk memakan serangga-serangga yang ada di muka bumi. Karena sebab inilah dia masuk ke dalam neraka. Dan coba perhatikan bagaimana sabda Nabi alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW ceritakan ada seorang lelaki dalam riwayat lain dikatakan ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yaitu lelaki atau wanita penzina setiap hari kerjanya zina akan tapi ingat bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan dia melakukan kesyirikan jadi dia seorang muslim seorang yang bertauhid akan tapi melakukan maksiat zina apa kata Nabi alaihi salatu wasallam tatkala dia berjalan di padang pasir di padang Sahara dia pun minum di salah satu sumur turun dia ke sumur dia dia pun minum. Kemudian tatkala dia naik, dia dapat seekor seekor anjing. Yang satu, yang satu salah minal atas. Anjing ini menjilati tanah karena begitu hausnya. Apa dikatakan oleh wanita penzina ini? Apa lelaki penzina ini tak tatkala melihat binatang tadi senang kehausan? Lakat balagha hadzal kalbu minal atas ma balagha Sesungguhnya anjing ini merasakan haus begitu sangat sebagaimana yang kurasakan tadi sebelum aku minum. Kemudian dia merasa kasihan kepada anjing ini. Dia pun turun, dia lepasnya sepatunya, kemudian gitu, disiduknya air dan diberikan minum kepada anjing. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fasakarallahu laha, fagafaralah. Allah swt berterima kasih kepada orang ini yang telah memberi memberi minum anjing yang sedang hausan. Kemudian Allah hapuskan dosanya. Subhanallah. Berbuat baik dengan seekor seekor binatang anjing yang mana Nabi SAW katakan kalau seandainya anjing tadi menjilat salah satu bejana di antara kalian, fakiru hasabaan Maka itu dicuci tujuh kali. ulahun Nabi Serap salah satu di antara cucian yang tujuh ini dengan dengan tangan. Subhanallah, anjing najis. Akan tapi dikatakan dalam hadis ini bahwasanya wanita penzina tadi diampuni dosanya oleh Allah karena berbuat berbuat baik kepada seekor seekor anjing. Karena itu ikhwani wa akhwati azan Allah wa iyyakum jami'an bahkan hatta kepada seekor binatang pun Islam memerintahkan kita untuk berbuat berbuat baik. Tapi perlu ditekankan di sini bahwasanya tatkala kita diperintahkan berbuat baik kepada binatang bukan berarti bahwasanya kita dilarang untuk membunuh beberapa macam bentuk binatang. Karena Islam telah menerangkan bahwasanya kita harus membunuh beberapa ekor binatang dan itu perintah syariat. Seperti misalnya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk membunuh ya, ular cicak, kalajengking, kemudian kecoa diperintahkan untuk membunuh. Kenapa? Karena binatang-binatang ini adalah binatang yang mendatangkan mudorot. mudarat. Karena itu bukan malah dipelihara, dipelihara. Akan tapi binatang-binatang yang lain, ya, seperti gagak hitam diperintahkan untuk dibunuh. Adapun binatang-binatang yang lain, maka hal itu masuk ke dalam keumuman pembahasan dalam Islam, kita diperintahkan untuk berbuat berbuat baik. Ya kita beritakan untuk berbuat baik. Ikhwani wa akhwati azan ya Allah wa iyyakum Bahkan dalam hewan tunggangan Nabi SAW perintahkan kita juga untuk berbuat baik. Pada suatu hari Nabi SAW berjalan di jalan kota Madinah dan melihat ada seekor unta yang kurus. Yang kurus. Diletakkan di atas badannya, di atas mulutnya barang yang begitu berat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan mengatakan kepada pemiliknya sesungguhnya unta ini sedang mengadu kepadaku tentang beban yang sangat berat yang kalian tugaskan kepadanya bertakwalah kalian kepada binatang-binatang ini bertakwalah kalian kepada Allah kepada binatang-binatang ini kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang yang punya kasih sayang hatta kepada binatang itulah yang akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sesungguhnya orang yang punya kasih sayang, orang yang selalu berkasih sayang hatta kepada seekor binatang mereka lah orang yang akan dikasih sayangi oleh Allah. Kasih sayangilah penduduk yang ada di bumi, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Ikhwani wa akhwati allah wa iyyakum jami'an. kala kita juga diperintahkan, bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada lingkungan. Islam perintahkan kita untuk berbuat baik kepada lingkungan. Maksudnya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Coba perhatikan hadis Nabi alaihi wassalam. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya iman itu 60 sekian tingkatan. Yang paling tinggi La ilaha illallah. Yang paling rendah apa kata Nabi Sallam? Imatatul ada anit menghilangkan gangguan di jalan. Subhanallah. Inilah Islam. Perintahkan untuk menghilangkan gangguan di jalan. Nabi SAW katakan itulah serendah-rendah iman. Itulah serendah-rendah iman. Kemudian coba perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ittaqul mala'inat salata." Jauhilah oleh kalian tiga perkara yang dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Yang pertama adalah buang hajat di jalan. Buang hajat di jalan. Yang kedua, buang hajat di tempat di mana manusia biasa duduk padanya. di lanat. Yang ketiga, buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Ini Islam. Ini Islam memerintahkan untuk berbuat baik, yaitu ramah lingkup, lingkungan. Ramah lingkungan. Islam kan perintahkan. Bahkan kalau kita berbicara masalah kebersihan, Islam itu punya undang-undang kebersihan yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Coba perhatikan, tatkala kita bangun pagi, sebelum kita wudhu, apa yang diperintahkan oleh Islam? Cuci tangan dulu. Kemudian disunahkan Nabi SAW itu tatkala bangun tidur, beliau itu bersih, bersiwa. Kebersihan, ya. Islam juga perintahkan kita untuk menjaga kebersihan baju, untuk menjaga kebersihan baju dan kebersihan-kebersihan yang lain di antaranya kita diperintahkan untuk uh, menjaga fitrah yang lima ya mencabut bulu ketiak mencukur bulu kemaluan kemudian juga diperintahkan untuk memotong kuku ini termasuk fitrah karena itu dilarang bagi seorang untuk membiarkan kukunya panjang karena ini tersabuh menyerupai binatang buat menyerupai binatang buat karena itu menyelisih fitrah seorang muslim harus menjaga kebersihan dirinya karena sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama bahwa saya tak kalah, suku tadi dibiarkan panjang maka di bawahnya akan bersarang kuman, penyakit-penyakit. Karena itu Islam perintahkan untuk dipotong. Subhanallah. Karena itu ikhwani wa akhwati asanillahu wa iyyakum jami'an. Bahkan Islam perintahkan kita untuk berbuat baik dalam kerja. Masuk dalam kerja berbuat baik kepada kerja di sini adalah tekun. Karena itu dalam bahasa Islam itu diartikan juga dengan keteku, ketekunan. Kalau kita sebagai seorang guru, kalau kita sebagai seorang mungkin pegawai negeri atau kita bekerja dengan atasan kita, maka Islam perintahkan kita untuk tekun dalam bekerja. Apa kata Nabi Ali alaihi wasallam? wasalam? Innallaha yuhibbu ahadakum. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutinahu. Ini hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya Allah SWT itu cinta kepada salah seorang di antara kalian. Kalau dia mengerjakan suatu kerjaan, dia tekun melakukannya amanah di dalam melakukan Ini Islam. Karena itu ikhwani wa akhwati azzabi Allah wa iyyakum jami'an. Jadi jelas sahabat kita bagaimana Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam tatkala diterapkan, banyak orang yang takut tatkala diterapkan undang-undang Islam. Padahal undang-undang Islam itu akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya bahkan kepada orang yang tidak muslim sekalipun. Islam itu tatkala diterapkan maka manfaatnya akan datang kepada kaum muslimin sendiri maupun kepada selain kaum muslimin. Coba bukalah sejarah. Bagaimana setiap negara yang waktu itu yang belum ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka selalu berdoa agar kiranya yang menjajah mereka adalah kaum muslimin. Mereka ingin yang menjajah mereka adalah kaum muslimin. Karena itu mereka, kenapa umat Islam itu mudah sekali menaklukkan daerah-daerah. Di samping itu adalah bantuan dari Allah SWT dan tekad besar dari mereka, bantuan dari dalam mengalir kepada kaum muslimin. Jadi masyarakat yang sudah ditindas, di zalimi oleh orang-orang yang kafir, itu berharap kiranya Islam itu bisa menjajah mereka sehingga mereka mereka bisa hidup dengan aman, hidup dengan tenang dan hidup dijamin keselamatan jiwa dan harta harta mereka. Ikhwani wa akhwati, azan Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini bentuk-bentuk ihsan, bentuk-bentuk berbuat baik yang diperintahkan oleh syariat kita. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kata katabal ihsan." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada seluruh eh, kepada segala sesuatu. Di antaranya yang telah kita sebutkan tadi, berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan beribadah sebaik-baiknya kepadanya, berbuat baik kepada manusia, bahkan berbuat baik kepada binatang bahkan berbuat baik kepada lingkungan dan yang terakhir adalah berbuat baik dalam kerja yaitu tekun dalam bekerja dan tidak khianat tidak zalim dalam kerjanya kemudian Nabi SAW katakan Nabi misalkan fa'idha tuh fa'ahsinu al-kitlata kalau seandainya kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik karena kalau ada orang bilang gimana ini kisah ini berkaitan dengan kisah sebelumnya seorang yang membunuh dalam Islam, orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja dalam Islam, maka orang ini harus dibunuh. Harus dikisah. Kecuali kalau seandainya wali anak-anaknya, anak-anak orang yang dibunuh ini memaafkan, maka orang ini harus membayar denda. Dia sebanyak 100 ekor onta. Sebanyak 100 ekor, 100 ekor onta. 20 diantaranya adalah yang sudah hamil. 20 antaranya yang sudah sudah hamil. Jadi memang berat. Ini jiyah mughallaba, dia berat. Ini sebetulnya penghargaan Islam kepada jiwa, kepada nyawa. Islam itu datang untuk menghargai nyawa. Tatkala seorang yang membunuh dibiarkan hidup, maka tentunya orang lain akan membunuh. Akan tapi Islam perintahkan orang yang membunuh maka dia harus dibunuh yang tujuannya untuk menghidupkan manusia. Karena itu Allah SWT mengatakan, "Wa innalakum fil qisasi hayat." Sesungguhnya hukum qisas adalah kehidupan. Orang memikir, hukum qisas orang yang dipenggal kenapa Allah katakan adalah kehidupan? Karena dengan dipenggalnya satu ini, maka yang lain tidak akan berani. Karena itu Allah katakan haya, hukum qisas adalah kehidupan. Dan itu coba perhatikan, tatkala orang tatkala hukum qisas tidak ditegakkan di tengah masyarakat, maka tentunya banyak terjadi pembunuhan. Sekarang nyawa harganya sangat sangat murah. Sekian juta dibayar langsung bisa membunuh. Sangat murah. Kenapa? Karena hukum Islam tidak ditegakkan. Jadi Nabi SAW mengatakan kalau seandainya kalian membunuh, eh kalau seandainya ingin membunuh yaitu kisah, maka bunuhlah dengan cara yang yang baik. Ini kayaknya agak berseberangan ya. Diperintahkan membunuh, akan tapi bunuhnya dengan cara yang baik. Kalau dikatakan baik kan namanya ya udah nggak nggak usah dibunuh. Tapi kita tekankan tadi pada awal pertemuan bahwasanya dimaksud dengan baik di sini adalah yang dianggap baik oleh syariat. Ini maksudnya. Jadi membunuh itu itu yang baik karena itu dianggap baik oleh syariat. Sedangkan membiarkan dan tidak dibunuh itu tidak tidak baik. Itu pun yang baik tadi harus lebih dibaikkan lagi yaitu dengan cara membunuhnya dengan menajamkan pedang. Ya, dengan menajamkan pedang. Kemudian juga ya e, diterangkan bahwasanya dilarang untuk muslah. Arti muslah itu adalah menyincang, ya. Dilarang untuk sebelah tangan, kemudian mungkin kuping, telinga, apa namanya, hidung, mutilasi. Nah, ini dilarang dalam Islam. Karena itu bahkan dalam perang sekalipun, dalam perang sekalipun kita dilarang untuk muslah. Karena itu tak kala terjadi perang Uhud di mana kaum muslimin dicincang oleh orang-orang musyrikin. Hatta Hamzah, paman Nabi alaihi salatu wasallam, dibelah perutnya, kemudian dikeluarkan hatinya dimakan oleh Hindun binti Utsbah, walaupun beliau ini nanti akhirnya masuk ke dalam Islam radhiyallahu taala anha. Maka apa kaum muslimin bilang tatkala mereka melihat hal ini? Mereka mengatakan sesungguhnya kami akan balas perbuatan mereka dengan perbuatan yang tidak pernah didengar oleh orang. Kami akan cincang mayat-mayat mereka. Apa Allah SWT katakan? Laisa laka minal amri Oh au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusanmu dengan hal itu. Kalau seandainya mereka bertobat atau mereka bertobat, maka itu urusan urusan Allah SWT. Karena itu kemudian Islam melarang kaum muslimin untuk menyincang mayat-mayat. Jadi kalau sudah mati sudah. Karena itu ikhwani wa akhwati ya Allah wa ya penjaminya. Jadi di sini eh, syariat mengatakan tidak idza qataltum saat al-qitlata. Karena itu sebagian orang mungkin menyangka bahwa kisos itu adalah balas dendam. Kisos tidak balas dendam. Akan tetapi kisos itu adalah demi menegakkan hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa Karena Allah yang memerintahkan maka kita lakukan. Jadi tidak balas dendam. Ya, tidak balas balas dendam. Jadi kisos itu bukan karena kita ingin balas dendam. Akan tetapi kisos itu ditegakkan karena memang itu adalah hukum hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan an-nafsu bin nafsi dan ini adalah hukum yang Allah tetapkan untuk Bani Israel. Bani Israel dahulu juga ada kisah Allah katakan an-nafs wa katabna alaihim fiha dan kami telah tetapkan di dalamnya itu Taurat dan Injil Anak nafsa bin nafsi Semuanya jiwa itu dibayar dengan jiwa. Wal aina bil aini mata dibayar dengan mata. Jadi kalau seandainya mata seorang muslim apa namanya? buta dicucuk karena e, benda tajam hingga membutakan maka mata yang mencucuknya harus dicucuk juga. Wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Hidung dibayar juga dengan hidung. Wal fam anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal wal juruh dan dalam perkara-perkara yang luka tatkala kita dilukai oleh orang, dilukai oleh orang, maka dilukai oleh se seorang, maka luka ini juga harus dibalas. Dibalas. Bahkan dia dalam istana jadi apa ini? Ibu jari ini harganya sekian unta. Jari telunjuk harganya sekian unta. Semakin bermanfaat jari ini semakin besar bayarannya dalam dalam Islam. Jadi jari ibu jari dengan jari kelingking tidak sama harganya dalam Islam. Jadi kalau diputus jari ibu jari maka eh, yang saya ingat adalah 15 ekor unta. Tapi kalau jari kelingking 5 unta. Begitu seterusnya. Ini ketentuan-ketentuan yang menjaga stabilitas keamanan di dalam masa masyarakat. Coba kau perhatikan ini tidak ada. Coba perhatikan. Ya perhatikan bagaimana uh, dilihat bahwa semua orang itu sangat mudah dalam menyakiti orang orang lain bahkan dengan tega membunuh orang lain bahkan sangat kita eh, menyedihkan maksudnya karena seorang anak membunuh ibu dan membunuh ayah ayahnya. Ini semua kenapa? Karena tidak ada hukum yang tetap sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi saw. katakan, Wasallam katakan, "Faida qataltum fa'asinu al-kitlata, wa dabah dabahtum fa'asinu az hata. Tatkala kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang dengan cara yang baik. Ya, tatkala kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang yang baik. Bagaimana menyembelih dengan cara yang baik? Nabi saw. katakan, "Wal yuhidda ahadukum syakratahu wal yurifda binatahu." Hendaknya salah seorang di antara kalian tatkala ingin menyembelih maka hendaknya dia menajamkan pisau. Yaitu Islam melarang kita menyembelih dengan dengan kuku. Islam melarang kita menyembelih dengan menggunakan tulang. Kuku dan tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Islam juga perintahkan kita untuk menyembelih di tempat sembelihan, yaitu leher. Ya, kalau di tempat yang lain ya itu tidak menyebabkan nanti binatang tadi tidak halal tidak halal kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti misalnya e, seekor lembu e, masuk lubang sehingga tidak bisa kita keluarkan tidak bisa kita keluarkan dan lembu tadi lama sedikit dia akan mati maka dengan ini dibolehkan bagi kita untuk menusukkan senjata tajam ke binatang tadi yang penting keluar keluar darah dalam keadaan tertentu. Atau mungkin e, tidak di leher yaitu tatkala seekor burung kita tembak nanti dengan catatan mengucapkan bismillah atau kita apa? Kita panah. Ya, jadi kalau disetrum maka haram. Disetrum maka haram. Kemudian kalau di apa lagi? Yang lain. E, eh, panas panas ditusuk begitu saja ya. ini terjadi silap antara para ulama ini ditusuk atau ditebak ini terjadi silap antara para ulama tapi ini sebetulnya tidak layak seperti ini ini bukan termasuk uh, eh, iksan yaitu berbuat baik kepada kepada binatang ya ini diperintahkan dalam syariat jadi di antaranya kita diperintahkan untuk menajamkan pisau kita jadi tajam pisau kita ya harus ditajamkan pisau Eh, dalam riwayat lain dikatakan bahwa kita juga diperintahkan untuk tidak menampakkan binatang tadi temannya di sembeli. Nabi SAW melarang tatkala ada seorang sahabat menyembeli, kemudian binatang yang akan disembeli kedua diletakkan di dekat binatang tadi, Nabi SAW mengatakan, apakah engkau akan membunuh binatang tadi dua dua kali? Apakah engkau akan membunuh binatang itu dua kali? Bahkan sebagian ulama perintahkan Sebagian ulama fikih memerintahkan agar binatang saya diberi minum tatkala dia akan disembelih. Ini hukum Islam. Ya, ini hukum hukum Islam. Bagaimana dengan manu, manusia? Dengan binatangnya saja seperti ini. Bagaimana dengan dengan manusia? Coba perhatikan. Kita lihat di dunia barat ya, kita lihat di, di berita misalnya, mereka sangat menghormati menghormati binatang. Ya, tapi sangat disayangkan mereka tidak menghormati manusia. Terbalik. Binatang mereka hormati. Karena kalah karena sebab seekor kucing mereka ingin menghabiskan berjuta-juta uang mereka. Akan tapi coba perhatikan bagaimana sikap mereka terhadap kaum kaum muslimin. Kaum muslimin nyawanya tidak berharga di hadapan mereka. Islam hatta kepada orang kafir juga menghormati nyawa. Coba perhatikan bagaimana sejarah Islam tatkala kaum muslimin Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan kembali Baitul Maqdis, Palestina di tangannya, Masjid Aqsa di tangannya apa yang dilakukan oleh Salahuddin? Siapa di antara kalian wahai penduduk Nasara yang ingin kembali ke negara kalian diberi dana untuk kembali. Siapa yang mau hidup di sini dijamin keselamatannya. Tempat-tempat ibadah mereka tidak boleh diganggu. Coba perhatikan apa yang mereka lakukan tatkala mereka menaklukkan. Dikatakan bahwa jutaan manusia dibunuh oleh mereka. Baik yang yang hatta anak kecil wanita dibunuh oleh mereka dan disembelih oleh mereka. Akan tetapi Islam Nabi SAW pernah melihat seorang wanita terbunuh dari kalangan kaum musyrikin Seorang anak terbunuh di kalangan kaum musyrikin. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya kalian tidak diperintahkan untuk membunuh orang-orang ini. Para khalifah kaum muslimin tatkala ingin mengirim pasukan, apa kata mereka? Bunuhlah setiap orang yang mengangkat senjata. senjata. Biarkan para rahib-rahib yang ada di gereja-gereja mereka. Biarkan para petani yang tatkala mereka bekerja. Biarkan anak-anak. Ya. Biarkan setiap orang yang tidak memantul senjata. Sedangkan yang mengangkat senjata diperintahkan untuk diperangi. Sisanya yang tidak ikut ambil perang maka Islam melarang mereka untuk dibunuh, untuk dibunuh. Karena ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu jalla wa Ini kita lihat bagaimana Islam telah mengatur segalanya. Kemudian Jadi paham insya Allah hadisnya ya. Kita mulai masuk insya Allah ke dalam beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya Ya kita ambil satu faedah saja, insya Allah kita lanjutkan para pertemuan akan datang. Satu faedah adalah hadiah untuk para guru sebetulnya ini atau calon guru. Bagaimana Nabi SAW itu telah mengajari kita sistem mengajar. Nabi SAW mengajar kita sistem mengajar. Dari Nabi SAW itu datang bukan hanya untuk kebaikan akhirat saja, akan tapi kebaikan dunia juga telah diajarkan oleh beliau alaihi Coba lihat bagaimana sistem pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi SAW memberikan satu e, pembahasan, kemudian Nabi datangkan contoh. contoh. Nabi datangkan dengan dua contoh. Beginilah seharusnya seorang seorang pengajar. Tatkala kita katakan seorang pengajar, bukan hanya sebagai guru yang ada di kelas, akan tapi sebagai seorang orang tua juga harus belajar tentang hal ini. Tatkala dia menerangkan satu faedah, satu keterangan kepada anaknya atau kepada muridnya, maka hendaknya dia tatkala ingin lebih memahamkan kepada anak didiknya apa yang dia terangkan dia datangkan John Dia datangkan contoh. Ya contohnya misalnya, tatkala kita terangkan suatu kebaikan kepada anak kita, maka kita adalah orang yang pertama kali melakukannya. Banyak orang bilang, anak saya lupa diperintahkan untuk sholat tapi nggak mau. Saya tanya, bapak sholat? Tidak. Bagaimana anak mau sholat kalau tadi bapak tidak? Sholat, sebenarnya anak itu akan melihat kepada orang tua. Jadi contoh, ketika kita terangkan satu kaidah, terangkan satu hukum, kita harus praktekkan. Kita harus terangkan contoh yang baik kepadanya. Kita berikan contoh, baik contoh secara keterangan lisan maupun contoh secara secara amal. Karena itu ikhwani wa akhwati azan yang Allah ya Nabi wasallam katakan, Inna Allah katabal ihsana ala kulli shay." Sunya Allah SWT telah mewajibkan kebaikan atau segala sesuatu, salah yang baik atau segala sesuatu. Apakah Nabi cukup hanya mengatakan ini? Tidak. Nabi SAW katakan, Faidah fataltum fa'ahsinu al-kitlata. Bagaimana cara melakukan yang baik? Caranya bagaimana? Kalau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Mungkin orang bingung, sembelih yang baik itu bagaimana? Bagaimana caranya? Nabi datang lagi dengan keterangan yang lebih menjelaskan lagi. Caranya adalah dengan menajamkan pisau. Ini cara pendidikan yang baik dalam Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seorang Nabi yang datang untuk memberikan kepada kita kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya. Insya Allah faedah-faedah selanjutnya akan kita bacakan dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanallah. hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.